Pertemuan saya ini pertemuan minta maaf dengan Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli Hasan dulu orang tuanya pengagum berat. Saya yang jadi ragu, ini orang Muhammadiyah apa NU? Penyanyi dangdut aja diundang, masa Ustadz gak boleh diundang? Saya ditanya, Ustadz tertarik tidak masuk politik? Ustadz selalu memakai kata-kata yang provokatif. Kulia ya ayyuhal. Itu ekstrim semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertemuan saya ini pertemuan minta maaf dengan Pak Zulkifli Hasan karena ada undangan beliau saya tidak bisa datang dan saya tidak tahu kalau akan ketemu hari ini begitu ketemu Alhamdulillah saya mohon maaf karena tidak bisa datang padahal undangannya sudah sampai ke Riau Pak rupanya Allah mempertemukan kita di sini Alhamdulillah perak berganti emas artinya apa kalau datang sesuatu kita jangan cemas karena Allah akan ganti lebih baik makanya bapak-bapak kalau istrinya ninggal dia kan gak terlalu sedih bapak sedih pak enggak pak Ustaz kenapa insya Allah akan berganti yang lebih baik nah judulnya luar biasa saya lihat sudah bergelantungan di dada para panitia. Kapankah kebangkitan umat Islam? Kalau nanya kapan kebangkitan umat Islam, ini sudah bangkit. Inilah kebangkitan umat Islam. Allah Akbar. Kebangkitan umat Islam itu syaratnya tidak banyak, cuma empat. Nanti kalau ada ustadz lain yang ngomong lima, berarti ilmunya lebih banyak. Kalau ada ustadz lain yang ngomong tiga, bukan berarti ilmu saya lebih banyak, karena waktu dia lebih singkat. Empat syarat kebangkitan Islam. Yang pertama, muliakan ulama. Itu pokok pangkal pertama. Masjid Baitul Hakim memuliakan ulama. Ustadz Abdul Somad yang ngajar pengajian di sini, Dr. Yusuf Siddiq, kakak kelas saya di Maroko S1 Madinah, S2 Maroko, S3 Maroko. Ustadz kenal dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh, mufti kami di Pekanbaru Riau. Ya, saya teman kuliahnya Al Mukarram Ustazuna wa sahibuna bertemu hari ini. Tadi ketika nelpon kenal dengan Ustadz Fatutin Ja'far. Oh iya dia orang Riau. Beliau juga memberi di sini S1 Madinah, S2 di Pakistan. Kia hal he tike ajhaj kotota maka semua alumni hadir dimuliakan di Baitul Hakim ada yang dari Madinah ada yang dari Maroko ada yang dari Mesir ada yang dari Pakistan selama yang dia bawa ilmu silakan datang tapi kalau mau bawa perpecahan jangan bawa perpecahan ke masjid kami nah Ternyata cerita punya cerita Pak Zulkifli Hasan dulu orang tuanya pengagum berat Buya Hamka Aku ingin engkau kuliah ke Mesir Tapi rupanya Allah muliakan Andai dulu beliau ke Mesir mungkin hanya sekedar LCMA lagi cemas menghadapi anak-anak tapi ternyata dakwah tidak hanya lewat mimbar dakwah yang lebih hebat apa dia lewat kekuasaan mimbar tak menyelesaikan masalah khutbah Jumat naik Ustaz Somad khutbah Kau muslimin yang dimuliakan Allah bayarlah zakat bayarlah zakat jamaahnya begitu khotibnya barakallahu li fil quran kok cepat betul khutbahnya tapi dengan segenggam kekuasaan tapi itu semua karena ilmul ulama siapa yang menjadi patokan beliau Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah tapi uniknya dalam kata sambutannya tadi tidak sekalipun menyebut Buya Hamka malah yang beliau sebut Mbah Hashim Ash'ari terus di akhir pidatonya Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Saya yang jadi ragu, ini orang Muhammadiyah apa MU? Ternyata kalau sudah sampai ke Masjid Baitul Hakim tidak lagi ada kotak-kotak. Saya disampaikan Ustadz Somad, Masjid Baitul Hakim ini masjid berwarna putih. Apa makna warna putih? Jangan bawa warna-warna ke sini, Pak Ustadz. Alhamdulillah baju saya putih maka dengan ini sorban saya gulung aja karena hijau Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya apapun partainya, apapun ormasnya, apapun aliran mazhabnya, mau anafi, mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hambali, yang jelas semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka semuanya sama tapi laki-laki dan perempuan tetap ada jurang pemisah tak boleh dipersatukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muliakan ulama kita, memuliakan ulama bukan sekedar meminum bekas air minumnya. Walaupun dalilnya ada tabarukan ngalap barokah. Sampean Arab lungonang di ngalap barokah. Enggak salah, ada dalilnya tapi lebih daripada itu ketika Syekh Yusuf Al-Qaradawi datang ke Kairo beliau tidak bisa tinggal di Mesir karena berlawanan politik dengan Husni Mubarak zaman saya kuliah dari tahun 1998 sampai 2002 maka Syekh Yusuf Qardawi datang musim panas ceramah boleh di masjid tapi nggak boleh ngomong politik bicara tentang keluarga sakinah saya penasaran yang mana Syekh Yusuf Qardawi saya lihat dia pun duduk ceramah habis itu beliau minum selesai minum berebut mahasiswa gelas air minumnya dan semua yang merebut itu mahasiswa Indonesia tapi juga yang tidak kalah penting adalah mengambil silsilah keilmuannya membaca buku-bukunya, memahami metodologi ijtihadnya dan yang paling penting adalah pola pikirnya. Ini penting, muliakan para ulama kita. Buya Hamka meninggal sampai hari ini belum tergantikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal sampai hari ini belum tergantikan. Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal sampai hari ini kita belum pernah melihat gantinya tapi kalau direktur perusahaan anggota DPR belum meninggal penggantinya sudah ada kamu siapa? kok dari tidur di sini? saya penggantinya pak saya lihat dia udah batuk-batuk nanti mati saya memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu didiklah anak-anak kita menjadi ulama. Alhamdulillah sekarang ada pondok pesantren di daerah Bogor. Ustadz Irham namanya. Di sana tidak madrasah aliyah, tapi SMA IPA. Tamat tiga tahun hafal Quran. Saya bulan lalu ke sana. Loh, ini IPA hafal Quran untuk apa? Memangnya bisa dikirim ke Mesir? Kami tidak mendidik ustadz karena anak ini sudah ustadz semua. Kami ingin mendidik mereka SMA IPA tapi hafal Quran. Mereka yang akan jadi kepala polisi, tentara, angkatan bersenjata. Mereka yang akan jadi bupati, wali kota, anggota dewan, legislatif, yudikatif. Pokoknya yang ada tip-tip-tipnya dulu maka setiap gerak-geriknya adalah dakwah sehingga dakwah tidak lagi dipahami mikrofon, mimbar, ceramah, khutbah, tausiah tapi setiap keputusannya adalah dakwah karena makna dakwah adalah mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala Berapa lama Ustadz ceramah Mungkar, mungkar, mungkar Kemungkaran merajalela Tapi penguasa tak lama Dan tak pernah bersuara Hanya dengan satu SK tanda tangan Selesai Selama tanda tanganmu masih berlaku Pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat tanda tangan bapak itu Kalau tanda tangannya ke atas Habis narkoba kalau tanda tangannya ke bawah habis zina karena narkoba ke atas zina ke bawah nah ini penting ke depan jadi ibu bapak mulailah menasehati anak anakku aku ingin kau jadi ulama ulama bukan anggota majelis ulama ulama bukan sekedar baca kitab makna ulama dalam Quran itu siapa innama yakhshallaha min ibadihil ulama orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang takut kepada Allah lengkap ilmu agamanya dia ulama walaupun hebat ilmunya tak ada rasa takutnya kepada Allah bukan ulama innama innama adatul hasrin hanya siapa yang takut kepada Allah hanya ulama oleh sebab itu para ulama kita ini meregang nyawa, meneteskan air mata, bersimbah darah demi kemerdekaan bangsa ini. Apa yang mereka takutkan? Mereka tak takut Belanda, mereka tak takut Jepang, mereka hanya takut mati menghadap Allah, membiarkan umat ini dalam keadaan terjajah. Allahu Akbar. Allah kampung Makassar di Cape Town, Afrika Selatan. Makassar, Sulawesi Selatan. Bisa ada kampung Melayu isinya orang Makassar di Afrika Selatan. Tempat siapa itu? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Ulama besar Ahli Tasawuf Tajul Khalwati Mahkota Khalwatiyah Karena dia penganut tarekat Khalwatiyah dan dia itu seorang ulama besar ditakuti Belanda bukan karena zikirnya saja disegani lawan bukan karena ilmunya tapi juga karena dia cinta kepada bangsa ini maka kalau ada orang mengatakan ustaz ulama itu anti kebinekaan tidak cinta NKRI maka tuduhan yang tidak benar Abdul Somad berapa kali ditulis di website yang tidak bertanggung jawab Abdul Somad tidak cinta NKRI maka ada yang mengirim foto gambar upload di internet saya masuk ke hutan pedalaman Riau menempelkan bendera-bendera kecil di dalam hutan saya yang baca saya tidak suruh dia upload ini Ustadz Somad sudah menempelkan bendera merah putih di dalam hutan kamu yang selama ini ngejek anti NKRI memangnya kamu buat apa apa yang kamu lakukan selama ini maka kita tidak peduli orang mengejek kita yang penting kita berbuat kita berteriak Allahu Akbar karena NKRI adalah juga Allahu Akbar kita berteriak Allahu Akbar karena sila pertama kita mengatakan ketuhanan yang maha Esa seandainya tidak ada ketuhanan yang Maha Esa lalu kita berteriak Allahu Akbar maka kita bertentangan tapi sejalan antara Allahu Akbar sama dengan ketuhanan yang Maha Esa tunggal satu tak berbilang maka sesuai dengan ajaran kita qul huwallahu ahad tidak saya lanjutkan jadi kalau saya lanjutkan alah mentang-mentang mama dia dilanjutkan boleh dilanjutkan? Allahu Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ulama kita muliakan dengan memuliakan ulama itu bukan dengan hanya memberikan dia kata sambutan penghormatan bukan tapi diamalkan ilmunya saya diundang oleh majelis An-Nabah dipimpin oleh Kiai Haji Munawir dari perguruan tinggi ilmu Al-Quran SQ Sarjana Al-Quran dan saya diberikan kehormatan untuk membuka majelis tausiah ceramah tujuh bulan yang lalu di Ciganjur majelis ini, majelis ini Kiai ini sebetulnya berapa majelis? Sedejabodebek Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi lebih dari 20, 30 majelis, majelis, majelis, majelis, majelis apa? Majelis Al-Qur'an. Majelis fokus mendalami ilmu agama. Kalau cinta sama ulama, maka dalamkan agama. Kalau bapak ibunya sudah dalam agama, maka anaknya pasti dia dalamkan agamanya. mayuridillahu bihi khairan. Siapa yang mau baik, yufaqihu fiddin dalamkan ilmu agamanya siapapun yang datang mengajar datang duduk diam dengar ngantuk-ngantuk dikit diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ini masjid cantik bagus bahkan kabarnya TV One bolak-balik kemari buat acara damai Indonesiaku Pokoknya kalau di tempat lain nggak damai, banjir, macet, datang ke sini. Insya Allah masjid ini siap. Makanya amat sangat representatif untuk buat pengajian. Kalaupun hari ini banyak nampaknya sedang kipas jagung bakar, itu karena memang hari ini melimpah ruah jamaah. Tapi di hari-hari yang lain datangi kajian ini muliakan ulama istrinya dibawa anak-anaknya ibu kok nggak pernah bawa anaknya anaknya di mana anak saya di pondok pesantren di mana di Jombang Tebu Ireng di mana di Lirboyo di mana di Yogyakarta bagus ngapain dia di sana ngapal al Quran kalau dia hafal Quran andai dia nyasar nyasar nyasar insya Allah dia tahu jalan pulang gak terlalu jauh nyasarnya tapi kalau dia tidak ada bekal agama na'udzubillah ibu khawatir khawatir apa? anaknya nanti lapar nggak makan maka dibuatkan telur dadar mata sapi nasi goreng masuk rantang bawa ke kampus sekolah ya nak untuk makan kamu kenapa diberkali makanan takut nanti jam 11 jam 12 jam 1 dia lapar dan kalau dia lapar dia akan sembarangan jajan makan yang tidak berkualitas tapi ada yang lebih mengerikan laparnya bukan di sini laparnya bukan di sini laparnya di sini lapar spiritual, lapar agama karena dia tidak dikenalkan dengan ulama. Rumah sudah punya, mobil sudah punya, istri sudah ada, anak ada ayam tentram, tapi agama dia blank kosong. Mau ke masjid dia tidak pede karena memang sebelumnya nggak pernah ke masjid apalagi dia dengar kata orang siapa yang nggak pernah ke masjid tiba-tiba ke masjid pulangnya mati maka nah, akhirnya dia takut ke masjid kan tetangganya selalu ngejek mau kemana mas mau ke masjid eh hati-hati loh si Anu kemarin ke masjid terus mati yang berbisik begini siapa setan yang berbisik teman saya kok Pak Ustadz casingnya manusia signalnya setan nanti kalau ada teman adik-adik yang sudah hijrah ada yang ngejek begitu Mau kemana kamu? Mau ke masjid. Eh, ngapain ke masjid? Kita masih muda, puas-puasin. Nanti udah tua baru ke masjid. Bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha qayyum la ta'budu wa la Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting sekali dalam kehidupan kita supaya apa? Ulama, ulama, ulama. Pernah diundang Habib-habib di kantor DPR MPR wartawan malah nanya Pak Zulkifli Hasan ngapain undang Ustadz Habib apa kata Pak Zul penyanyi dangdut aja diundang masa Ustadz gak boleh diundang jadi ternyata orang ini heran ngelihat kok ada majelis zikir di kantor DPR MPR heran dia kenapa karena tidak pernah dibuat penyanyi dangdut kalian undang artis kalian undang masa ulama diundang kalian merasa heran begitulah orang yang tidak pernah melihat ulama kalau tiap hari ulama diundang ke rumah pengajian anak kita nggak heran melihat ulama tapi ada orang yang ulama datang ke rumahnya cuma sekali kapan nutup matanya waktu sakratul maut nggak mati-mati ah, baru kemudian datang dia ke masjid Ustaz tolong datang ke rumah Pak Ustaz kenapa bapak saya melotot terus Allahumma firli fulan bin fulan wajfa' radatahu minal labirin maka yang terbentuk dalam pikiran dia kalau Ustaz datang ke rumah pasti ada orang mati terbentuk dalam pola pikirnya mindset main otak set setting tapi karena tidak pernah diisi ulama main otak set setan main set otak setan kalau ulama datang ke rumah mati maka sering-sering pengajian buat acara tausiah keluarga kira-kira apa masalah keluarga ini makanya kalau saya ceramah saya tanya dulu apa masalah lingkungan masyarakat ini saya tidak mau kita bawa obat sakit kepala padahal masyarakatnya sedang mencret sakit kepala obatilah dengan ini selesai pengajian mohon maaf Pak Ustadz di sini kepalanya sehat semua yang jadi masalah mencret oleh sebab itu maka apa masalah di rumah ini saya pusing Pak Ustadz kenapa suami saya nggak sholat loh ibu kok bisa nikah sama orang nggak sholat dia nggak sholat dari dulu atau sekarang memang dari dulu nggak sholat kok kenapa nikah sama dia memang kami bukan orang baik dia iblis saya setan tapi setelah berakhirnya jalan waktu akhirnya saya tobat saya ngaji saya ngaji eh suami saya nggak ngaji tolong ustadz datang ke rumah nanti diundang sepupu keluarga pak cik paman tante semuanya hadir kami akan buat kajian judulnya apa tata cara solat sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu-ibu bapak kita tidak di masjid ya ini di rumah tolong siapkan semuanya ambil ember dua saya ajari cara wudhu dah wudhu sudah selesai ya mana sajadahnya sudah ini arah ke kiblat gini cara sholat kalau nggak sholat gimana ya Pak Ustadz neraka jahanam kalau nggak sholat gimana ya Pak Ustadz buang jenazahnya ke kali Ciliwung Masa sekejam itu Pak Ustaz? Orang yang gak sholat karena ingkar, maka dia kafir. Orang yang gak sholat karena malas, maka dia fasik. Orang yang kafir gugur empat kewajiban. Tidak ada fardu kifayah, tidak dimandikan, tidak dikapankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Lalu gimana? Buat sosis aja. Kalau dia fasik, dia mengatakan saya percaya solat itu wajib Tapi untuk solat saya malasnya minta ampun Maka dia fasik Orang fasik disesatkan Allah Yudillu bihi kathira Banyak yang disesatkan Allah Wa yahdi bihi kathira Banyak yang diberi hidayah oleh Allah Siapa yang diberi hidayah? Siapa yang disesatkan? Wa ma yudillu bihi illal fasiqin yang disesatkan Allah adalah orang-orang yang fasik oleh sebab itu kita jaga keluarga kita dekatkan dengan ulama saya Alhamdulillah tadi dalam perjalanan Ustadz Somad ini anak-anak yatim datang beberapa orang ngapain? ketika melihat gambar foto Ustadz Somad di Baleho mereka mau ketemu langsung Ustadz Somad Insya Allah nanti kita ketemu langsung Sering saya ketemu anak-anak kecil ketika saya datang ceramah bisik-bisik, Kenapa mereka bisa kenal saya? Karena orang tuanya hobi dengar pengajian. Sebelum tidur malam, suami saya selalu dengar Ustadz pengajian sampai tertidur dia. Dan efek negatifnya tak pernah dia lagi mesra sama saya, Pak Saya yang disalahkan. Waduh. Pas saya sedang makan kemarin di rumah makan Ketika sedang makan datang bapak-bapak Eh Ustaz Somad ya iya Alhamdulillah Ustaz Somad Saya selalu nonton ceramah Ustaz Baru tadi malam nonton sampai jam 2 Malah nggak sholat subuh tadi Ini pun nggak betul Oleh sebab itu ini mesti diluruskan Cinta bukan nikmati ceramahnya Bukan melihat gayanya Tapi amalkan kajiannya fenomena baru sekarang sejak ada YouTube, Facebook, Twitter, BBM ini orang ngajinya sebentar aja ngaji 15 menit foto setengah jam tapi di Masjid Baitul Hakim tidak berlaku Ustadz ceramah satu jam sampai jam 2 dari jam 2.30 tanya jawab siapkan tulisan di kertas yang bisa saya jawab yang nggak bisa saya bawa pulang nanti saya kirim tulisan www.somatmorokoblogspot.com kebangkitan Islam yang pertama kalau memuliakan ulama dengan mengamalkan ilmunya yang kedua buah dari anak-anak yang belajar kepada ulama tadi maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang taat beragama pondok pesantren kiai, buya, tuan guru habib lalu kita masukkan anak kita ke sana belajar agama maka lahirlah para politisi politikus bukan tikus politikus yang ngerti politik tapi juga berjiwa religius agamis nasionalis religius inilah yang menolong perda-perda syariah Inilah yang akan menolong agama Allah dengan kekuasaan. Ustadz ngajar, saya ditanya, Ustadz tertarik tidak masuk politik? Saya katakan tidak. Kenapa? Saya nggak punya bakat politik. Biarkan saja saya jadi dosen mengajar di kampus dan ceramah di masjid. Sampai kapan? Sampai suara habis tua mati. Kita saya tidak mesti duduk di sana tapi ada anak-anak muda yang kepalanya saya isi dengan ilmu pengetahuan mereka yang akan memperjuangkan Islam 20 tahun yang akan datang Allahu Akbar anak-anak muda yang sekarang SMA semester 1, semester 2, semester 3 perguruan tinggi kamu kuliah di mana? Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kamu di mana? Fekonsos, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial kamu di mana? Fapertapet apa itu? ngurus sapi Fakultas Pertanian dan Peternakan. Kamu mana? Saintek. Ngurus apa? Sains dan teknologi. Maka inilah yang akan memimpin 20 tahun yang akan datang. Kalau kita bekali dengan ulama, maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin masa depan yang dekat dengan ulama, memuliakan ulama, menghormati ulama, mengamalkan ilmu ulama. Maka bukan mengkriminalisasi ulama. Allahu Akbar saya bolak-balik ditanya orang Ustaz apa enggak takut nanti kalau ditangkap yang mau nangkap saya siapa dan salah saya apa Ustaz kan katanya ekstrim ekstrim itu apa ekstrim itu kan yang nyuruh bakar kedutaan Amerika bunuh ambil rumahnya bakar pernah saya nyuruh orang bakar nggak pernah saya bukan ekstrim tapi suara ustadz keras oke kita lembutkan keras Ustaz selalu memakai kata-kata yang provokatif Ustaz mengatakan kafir kafir yang bilang kafir saya apa Quran Qul ya ayyuhal itu ekstrim semua Allah Akbar siapa yang nggak setuju pakai kata kafir bahaya besok sholat maghrib nanti sholat maghrib Qul ya ayyuhal non muslim Orang ayat Quran kok Ustaz ngomongnya terlalu keras kafir oke kita perlu nak lembut gimana kafir kafir kan artinya menutupi kafir itu artinya menutupi bahasa Inggrisnya cover cover koper kalau lembut soft cover kalau keras hard cover kafir artinya menutupi apa yang dia tutupi kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kamu nggak mau aku sebut kafir maka mudah saja mas kau akui bahwa Muhammad sudah datang gimana caranya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah masalah khitan jangan kau pikirkan Nanti biayanya kita carikan ke Masjid Baitul Hakim. Insya Allah. Khitan kok masalah. Jangan bayangkan khitan seperti 70 tahun yang lalu. Khitannya besok pagi habis isya berendam di sungai. Sampai beku baru dipotong pakai bambu. Bambu sembilu bambu. Ini bambu, oh dipotong gitu. Ada yang baru latihan habis dulu begitu sekarang sudah muda sudah canggih oleh sebab itu jangan suka memfitnah-fitnah, jangan suka mengadu domba, maka akan lahir ke depan. Kalau mau memperbaiki umat ini jangan caci maki, sumpah serapah. Memangnya mencaci maki, sumpah serapah selesai masalah. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Tidak. Tapi apa? Kita cetak pemimpin-pemimpin masa depan. Siapa yang mencetaknya? Ibu-ibu. Ini ibu anaknya sekolah baru dua hari di pesantren matanya bengkak nangis. <laughs> Ibu kenapa? Anak saya di pesantren. Suaminya marah. Kamu jangan nangis, Mak. Lebih baik anak kita di pesantren sekarang daripada dia nanti 20 tahun akan datang pecandu narkoba, pezina, perampok. Lebih baik dia di pesantren sekarang. Kamu sih enak, Pak. Yang ngandung 9 bulan kan aku. Yang melahirkan aku. Kamu cuma datang sekali-sekali aja.